Baik, kita lanjutkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun majaa fi munkiril qadar. Bab sesuatu yang datang pada pengingkar takdir. Ini terjadi pada masa Syekh rahimahullah taala kelompok-kelompok yang mengingkari takdir. Taib mengingkari takdir keputusan Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di muka bumi ini. Ini takdir. Para pengingkar takdir terbagi menjadi dua bagian. Yang satu menafikan eh, dalam masalah takdir ini ada beberapa kelompok yang hulu dan yang sembrono. Yang hulu adalah Jabriyah dan yang ifrat sembrono adalah qadariyah. Apa maksud daripada gulu kaum Jabriyah? Mereka mengatakan bahwasanya kita ini seperti wayang. Kita ini digerakkan oleh Allah, didiamkan oleh Allah, kita nggak bisa apa-apa. Ini Jabriyah. Dipaksa. Kita minum dipaksa, kita duduk dipaksa, kita tidur dipaksa sama Allah. Kita nggak diberikan apa-apa pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya lagi qadariyah apa Qadariyah? Menafikan takdir keseluruhan. Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini tanpa sepengetahuan Allah dan tanpa takdir dari Allah tetapi hanyalah perbuatan manusia. Allah tidak tahu apa-apa kecuali setelah terjadi sesuatu. Ini Qadariyah. Nah, dan yang pertengahan di antara mereka adalah ahlu sunnati wal jamaah. Orang-orang yang mengikuti sunnah nabinya ya orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat dalam memahami sunnah yaitu ahlu sunnah ya tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurang-urangi sikap pertengahan diantara kedua sifat tadi nah, akan dijelaskan pada bab ini tentang seputar orang-orang yang mengingkari takdir Allah Qala rahimahullah wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Dan telah berkata Abdullah bin Umar Semoga Allah meridhai keduanya Walladhi nafsu ibni Umar biyadih Dan demi zat yang jiwa ibnu Umar di tangannya Yaitu Allah Bersumpah Lau kana li ahadihim Kalau seandainya mereka Salah satu dari mereka Memiliki misla Uhudin memiliki sesuatu sebesar gunung Uhud. Apa? Zahaban emas. Thumma anfaqahu fi sabilillah. Kemudian diinfakkan emas tadi di jalan Allah. Maka balahullahu minhu. Allah tidak akan menerima darinya. Hatta yu'mina bil qadar. Sampai dia beriman dengan takdir. Taib. Al-Qadha wal Qadar kata para ulama dua kalimat yang sama kalau disebutkan berbarengan. Qadha ya takdir, takdir ya qadha tersebut. Tapi kalau dipisahkan takdir itu adalah ketentuan, kalau qadha itu keputusan. Kalau sudah terjadi dan diputuskan namanya qadha. Kalau belum terjadi tapi baru diputuskan dan sudah ditulis namanya qadar. Baik. Thumma istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdalilkan ucapannya ini dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah para salaf. Tidaklah mereka berbicara dengan sebuah ucapan, pendapat melainkan mereka berdalil dengan sebuah hadis atau ayat. Ini kelebihan mereka. Kecuali pada perkara-perkara yang memang butuh ijtihad, butuh apa namanya kesungguhan dalam mencari solusi di mana tidak ditemukan di sana ya secara rinci dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah maka mereka membuat kaidah-kaidah. Sehingga dengan kaidah-kaidah yang mereka bikin ini maka terjadilah beberapa mazhab di dalam memutuskan sebuah keputusan ketika belum sampai kepada mereka hujah. Madhab Syafi'i punya hujah apa kaidah sendiri, madhab Hambali punya kaidah sendiri, ya madhab Hanafi punya kaidah sendiri. Sehingga terkenallah kaidahnya Syafi'i dengan Syafi'iyah, madhabnya madhab Syafi'iyah, ila akhirih. Beliau berdalilkan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu an tu'mina billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Rawahu Muslim. Iman itu adalah engkau beriman terhadap Allah Iman tentang keberadaan Allah Hatimu yakin Teguh Dengan Naam keyakinan ini Beriman dengan adanya Allah Wa malaikati Dengan malaikat-malaikatnya Wa kutubihi Dan juga kitab-kitabnya Wa rusulihi dan rasul-rasulnya Wal yaumil akhir Dan hari akhir, hari penghabisan dunia. Wa tu'mina bil qadari, engkau beriman dengan takdir khairihi wa syarrih, baiknya dan juga jeleknya. Takdir yang kau timpa engkau anggap baik atau takdir yang kau timpa yang menimpamu yang jelek buatmu karena nisbah khair wa syar lil makhluk penisbahan jelek dan buruk itu adalah makhluk. Tapi kalau dinisbahkan kepada Allah semuanya baik. Ketika Allah menakdirkan suatu bencana di muka bumi ini binisbati ilallahi fahuwa khair. Ya, ketika disandarkan kepada Allah itu baik bagi Allah. Karena Allah di balik musibah itu punya hikmah. Tetapi ketika disandarkan kepada manusia, maka mungkin pada sebagian mereka musibah ini adalah suatu kejelekan. Baik. Syahidnya adalah waktu minubil bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Rawahu Muslim. Nah, di sini isyarah kepada naam manusia bahwasanya beriman itu mengimani sesuatu yang gaib atau yang syahid, yang tersaksikan. Taib. Kalau kita beriman dengan sesuatu yang tersaksikan ini mudah. Kita beriman kalau air itu mengenyangkan dari haus. Kita beriman dan yakin. Kita juga beriman bahwasannya batu itu keras. Yakin, yakin. Ya, musyahad tersaksikan. Tetapi kita juga harus beriman dengan sesuatu yang tidak tersaksikan oleh panca indera kita. Taib. Beriman dengan perkara-perkara yang gaib ya dengan Allah Subhanahu wa taala harus beriman beriman juga dengan malaikahnya Taib Qala rahimahullah syarhul kalimat Kemudian penjelasan dari kalimat hadis Uhud Al-muradu bi Uhudin jabalun masyhurun shimalil Madinah al-munawwarah. Yang diinginkan dengan Uhud pada ucapan Ibnu Umar Abdullah bin Umar adalah Gunung Uhud, gunung yang masyhur yang terletak pada sebelah kiri kota Madinah, Munawarah. Maka minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerima dari dirinya sampai dia mau beriman dengan takdir. Ya, semua yang kita alami di muka bumi ini semenjak kita ada di kandungan ya ibu-ibu kita takdir ini sudah mulai berjalan. Ketika sudah mencapai usia 4 bulan, maka Allah tiupkan ruh dan Allah perintah malaikat untuk menulis empat perkara yang terjadi pada seorang anak. Ya, seorang bani Adam dikat di rezeki, ditulis rezekinya berapa? Ya, ditulis rezekinya seberapa? Wa ajali matinya di mana? Kapan? Dengan apa? Wa amali demikian pula amalannya dia akan jadi apa? طيب Syakiyun atau sa'idun Nanti dia menjadi orang yang syakiyun Celaka di dunia ini Atau menjadi orang yang sa'id Seorang yang berbahagia Taib Ini takdir Tetapi takdir ini rahasia Allah Ya, takdir ini rahasia Allah, tidak ada seorang hamba pun yang mengetahui apa yang terjadi pada dirinya esok hari. Tidak ada yang tahu. Takdir ini rahasia Allah, kita hanya disuruh untuk berikhtiar dan mencari asbab bagaimana kita mendapatkan yang baik. Taib. Dan sesuatu yang telah terjadi maka dijadikan ibrah untuk masa yang akan datang, bukan disesali dan menyalahkan ya atau hal tersebut akan bisa menghancurkan kehidupannya karena apa dia berlarut-larut dalam kesedihan yang tidak akan pernah sirna dengan terus mengingat kejadian-kejadian yang buruk yang telah terjadi pada dirinya takdir nah, kata Omar takdir itu pasti kamu mau atau tidak mau berjalan tertimpa engkau akan menjalaninya kalau engkau sabar engkau mendapatkan pahala kalau engkau tidak sabar dan engkau marah, maka engkau naam akan mendapatkan dosa. Sementara takdir terus ada pada dirimu. Kemarahanmu tidak akan bisa mempengaruhi takdir. Tapi dengan kesabaranmu, maka engkau akan mendapatkan pahala yang besar. Ay la yakbalullahu amala man ankar. Man ankarul qadar. Yaitu kata beliau, Allah tidak akan menerima amalan seseorang yang mengingkari takdir. Taib. Wa dzalika anal qadaru ahadu arkanil iman. Yang demikian itu kenapa? Kenapa Allah tidak mau menerima amalan orang yang mengingkari takdir? Karena takdir merupakan salah satu rukun iman. Tidak bisa seseorang hanya beriman kepada Allah, hanya beriman kepada malaikat, beriman kepada kita, beriman kepada Rasul, beriman kepada Yamil akhir, tapi takdirnya dia tidak beriman, maka dia bukan seorang mukmin. Atau sebaliknya, ya, dia beriman dengan takdir tapi dia nggak beriman dengan hari akhir, juga dikatakan dia bukan seorang yang mukmin. Taib. Di mana yang dikatakan rukun harus terpenuhi semuanya. Hilang satu maka hilang semua. Taib. Wal munkiru lahu kafirun. Orang yang mengingkari takdir salah satu rukun-rukunnya maka dia kafir. Dia telah mengingkari menjadi seorang pengingkar karena kafir ini maknanya para pengingkar. Ghairu mutkin Ghairu muttaqin. Dia bukan orang yang bertakwa. Wallahu la yakbalu illa minal muttaqin dan Allah tidak akan menerima amalan kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Wa malaikatu al malaikatuhum ibadullahi al mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat mereka adalah hamba-hamba Allah. Tai. Mereka bisa menampakkan diri dengan izin Allah dan mereka terciptakan dari nur ya cahaya Taib hamba-hamba Allah yang muta'un lillahi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Taib mukramun mereka dimuliakan sampai-sampai para ulama berselisih mana yang lebih mulia malaikat atau manusia dari sisi jenisnya maka malaikat lebih mulia dari manusia dari sisi jenis tanpa memandang individu. Ya, dari sisi jenisnya malaikat lebih mulia dari manusia. Ya, dari sisi jenis keumuman sifat, tetapi ketika dikhususkan kembali bagaimana mana yang lebih afdol antara orang-orang soleh dengan para malaikah nah maka sebagian para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang soleh kedudukannya lebih tinggi dari para malaikah Taib. Sebagian mereka berhujah dengan kisahnya Utsman sampai-sampai malaikat merasa malu dengan apa yang dilakukan oleh Utsman dengan senantiasa membaca Al-Qur'an. Taib. Maka dikatakan para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, bahkan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. dan tidak bermak pernah bermaksiat. Wa kutubih jam'u kitabin. Kutub jam, jam jamaknya kitab. Wal muradu biha al-kutubul munazzalah. Dan yang ini diinginkan dengan ialah kitab-kitab yang munazzal, yang diturunkan dari Allah ala rasulihi kepada para rasulnya wal masyhuru minha dan yang paling masyhur dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ada lima yang paling masyhur. Yang pertama suhuf Ibrahim, suhuf Ibrahim, lembaran-lembarannya Ibrahim. Kemudian Zabur ala Dawud, kitab Zabur yang ditentukan kepada Nabi Dawud. Wa Taurat ala Musa, Taurat kepada Nabi Musa. Wal Injil ala Isa, Injil kepada Nabi Isa. Wal Qur'anu ala Muhammad wa jami'il ummah dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan untuk seluruh umat manusia. Nasihah, atau nasihun li jami'il adiyan sebagai penghapus terhadap agama-agama yang terdahulu dari agama yang Allah turunkan sebelum diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quran. Warusulu ar-rusulu jam'u rasulin wa huwa man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi Taib. Wa adaduhum salasumi'atin mi'atin khamsata asyara wa mi'ah rasulan kama fi ba'dil athar rasul jamaknya rasul dia adalah seseorang yang diberikan wahyu dengan sebuah syariat dan diperintah untuk menyebarkannya. Kalau nabi seseorang yang tidak diberikan wahyu tetapi meneruskan wahyu wahyu Rasul sebelumnya dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini beda antara Rasul dengan Nabi. Rasul lebih khusus. Kullu Rasulin Nabi, walaysa kullu Nabi Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi, tetapi setiap Nabi bukan tentu Rasul. Ya, bukan. Nah, tentu Rasul. Belum tentu Rasul. Jumlah mereka diantaranya 315 Rasul Adapun yang kita kenal 25 Lebih banyak dari itu Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat dan athar Sampai 315 Taib Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih Dan engkau beriman dengan takdir Baik dan jeleknya Apa maksudnya? Wa tusaddiqu anna Allah wal muqaddiru Wal khaliq. Engkau membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menakdirkan dan yang mencipta lil khairi wa syar terhadap yang baik dan juga yang buruk. Apapun yang menimpa kalian, yang kalian anggap baik itu dari Allah, apa yang menimpa kalian yang kalian anggap jelek itu juga dari Allah. Taib. Bukan semata-mata perbuatan kita kalau itu kebaikan, bukan semata-mata kelihayan kita kalau itu kebaikan, dan bukan semata-mata kesalahan kita kalau itu kejelekan atau ketidakbisaan kita, ketidakcakapan kita ketika itu adalah sebuah kejelekan atau kesalahan yang lain. Tapi itu semuanya mukod darun min indillahi taala, sudah terputuskan sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tergantung ya orang yang tertimpa. Kalau dia seorang yang beriman, maka dia akan bisa mengambil itibar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran darinya. Karena sesuatu Allah SWT takdirkan dengan sebab Sesuatu itu Allah takdirkan dengan jalannya Tidak Allah takdirkan semata-mata Begitu saja terjadi, tidak Taib Fa'idha kulna inna Allah ta'ala qaddara al-asya'a Fama'nahu anahu ta'ala alima maqadiraha Wa ahwalaha wa azmanaha qabla ijadiha Thumma aujada minna ma sabaqa fi ilmihi Apabila kita katakan sesungguhnya Allah telah menakdirkan sesuatu, Allah telah menentukan sesuatu. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwasanya Allah mengetahui ketentuan-ketentuannya. Ya, Allah mengetahui batasan-batasannya dan juga mengetahui keadaan-keadaannya dan juga zaman-zamannya sebelum menjadikan perkara tadi. Ya, ketika Allah menciptakan seorang manusia, Allah tahu ya akan seperti apakah manusia ini bagaimana takdirnya bagaimana keadaannya kapan kematiannya apa yang akan terjadi pada dirinya Allah semua sudah menentukannya dan Allah Maha tahu sebelum Allah memunculkan si bayi ini ya dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan pada dirinya pula kapan si bayi ini pula akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menjadikannya dan setelah menjadikannya. Kemudian Allah menjadikan summa aujada minna. Kemudian Allah ya wujudkan dari kita masa baqa fi ilmihi, apa yang telah belajar dari ilmunya apa yang kita terima itu adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Anahu yujaduhu ala nahwi masabak. Dia mengadakan perkara tadi sesuai dengan apa yang telah berlalu fi ilmihi pada ilmunya. Fala ya fala nam fala muhditsun fil alam al al ulwi was sufli illa wa huwa sadirun an ilmihi ta'ala wa qudratihi wa iradatihi tidaklah ada kejadian fala muhdatsun yang terjadi di alam ya, al-alawi atau al ulawi atas atau alam bawah dunia kecuali semuanya muncul dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kehendaknya dan juga keinginan dari Allah Subhanahu wa taala ini maksud daripada takdir. Semua yang terjadi, semua yang kita saksikan dan semua yang kita alami ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka kita sebagai seorang hamba yang beriman, maka selayaknya lah kita menyerahkan semuanya ini kepada Allah. Taib dengan menjalannya dengan kesabaran dan juga dengan ilmu yang bermanfaat dan kita mengamalkan serta kita mencari solusi dan juga mencari makhraj jalan keluar untuk mendapatkan yang lebih baik dan terbaik dari yang sudah kita dapatkan. Asyarhul ijmali fi hadzal athar yuqsimu Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam athar ini Abdullah bin Umar bersumpah Anal insan bahwasanya manusia mahma anfaqa minal amwal bagaimanapun dia menginfakkan dari hartanya wa amila minal a'mali salihah dan beramal dari amalan-amalan saleh fa innallaha la yaqbaluha minhu Allah tidak akan menerima amalan tersebut infak tersebut dari orang tadi idza lam yusaddiqu bil qadar kalau dia tidak mempercayai takdir Wadhalika anal iman bil qadari ahadu arkanil iman. Karena beriman dengan takdir salah satu dari rukun iman, as Yang enam, fa inkaruhu inkaru laha inkarun laha. Mengingkari satu ini berarti telah mengingkari iman itu sendiri. Kulluha semuanya. Fayasiru bidzalika kafiran ghairu muttaqin maka jadilah dia dengan perbuatannya tadi menjadi orang yang kafir dan bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Wa inna ma yataqabbalallahu minal muttaqin. Yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Sumastadalla Ibnu Umar ala fat na'am ala fatayahu hadhihi bil hadits alladhi dzakara fihi arkanul islam iman alladzi dzukira fi arkanul imani sittah wa minha al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian beliau berdalilkan dengan fatwanya ini dengan hadis ini yang disebutkan dalamnya rukun iman yang enam darinya adalah beriman dengan takdir baik dan buruknya buruk dan baiknya baik ini diantara syarat seseorang di dalam mendapatkan balasan dari amalan yang dia lakukan adalah beriman kepada rukun-rukun iman semuanya. Tidak dia pilih-pilih, tidak dia ambil yang cocok dan tinggalkan yang tidak cocok, tetapi harus semua diamalkan. Jangan sampai seorang yang mengaku beriman, tetapi dia tidak mau menyerahkan, ya bersandar diri dengan takdir yang sudah terjadi, atau dia mengingkari takdir terus meratapi, terus menyalahkan, terus mengungkit apa yang sudah berlalu atau yang sudah berlalu dari masa lalunya, dari kesalahan-kesalahan. Karena apa? Keyakinan yang dia miliki, ucapan yang dia miliki seakan-akan apa? Dibatalkan sendiri oleh tingkah lakunya. Taib. Dia mengatakan saya beriman dengan takdir, ternyata kenyataannya dia bukan seorang yang beriman dengan takdir. Ya seperti apa yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya, kalimat lau seandainya, kalau tidak ya semestinya, seharusnya. Ya, ini termasuk perkara-perkara yang mengingkari takdir. Oleh karena itu, terkadang apa yang kita yakini berbeda dengan apa yang kita lakukan. Nah oleh karena itu pentingnya ilmu Dikala seseorang Ya tertimpa sebuah masalah, tertimpa sebuah kejadian, pentingnya sebuah ilmu. Karena ilmu di antara ilmu yang paling pokok untuk dipelajari seseorang, di samping dia mempelajari kebaikan-kebaikan, juga dia harus mempelajari apa itu kejelekan-kejelekan. Sehingga dia tidak terjatuh ke dalamnya. Saling melengkapi. Dia belajar kejelekan semakin tampak apa itu kebaikan. Demikian juga dengan belajar kebaikan semakin tampak jeleknya sebuah kejelekan. Wahakada. Dan seperti itu para ulama memberikan kita contoh-contoh dalam naam bimbingan-bimbingan mereka. Di samping mereka menulis masalah amal soleh, mereka juga menulis apa al-kabair, apa itu dosa besar. Di samping mereka naam menulis masalah amal-amalan soleh, mereka juga menulis di antara amal-amalan yang buruk Ya, sehingga kalau seorang itu belajar baik kemudian dia belajar kejelekan maka akan semakin tampak baiknya sebuah kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Al-fawaidu anna lil imani sittatu arkanin la yasihu imanul abdi illa idha am amana biha mujtama mujtama'atan atau mujtami'atan atau mujtami'atan mujtami'atin waqad adadaha al hadis sesungguhnya iman memiliki enam rukun tidak sah iman seorang hamba kecuali ya apabila dia beriman dengan semuanya berkumpul dengan semua rukun ini dan berkumpul tidak boleh dipisah-pisah dan telah di ya bilangkan jumlahnya tadi ke enam enamnya dalam hadis yang tersebut ya di matan tadi Anal khaira yang kedua Wasyarra muqaddarun min minallahi taala. Kebaikan dan kejelekan semuanya sudah ditentukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya karena semuanya ada sebab-sebabnya, kita yang tidak tahu takdir maka jalan itu sebab-sebabnya, kemudian setelah kita memperolehnya, baik itu jelek atau buruk, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip seorang muslim. Pelajari dulu. Ya, usaha dulu baru kemudian serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai terucap kalimat lau seandainya, semestinya, seharusnya kalau tidak ya, karena ucapan ini akan mengantarkan diri kita ke dalam pengingkaran terhadap takdir. Ucapan-ucapan tadi, seandainya kalau tidak saya lakukan, kalau seandainya saya tidak jadi berangkat, kalau seandainya tadi saya nggak ngomong, nah sudah terjadi Taib. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan kalau itu baik maka istiqomahkan. Tapi kalau itu jelek maka ambil pelajaran. Kenapa? Taib. Kemudian yang ketiga jawazul halafi limaslahatin min ghairi istihlaf. Boleh seorang bersumpah untuk sebuah kemaslahatan tanpa perlu diminta. Jadi boleh bersumpah demi Allah. Ya, karena sebuah maslahat, sebuah keharusan yang seandainya dia meninggalkan sumpah akan terjadi mafsadat. Maka silakan bersumpah tanpa perlu diminta. Ini juga termasuk jolehnya bersaksi tanpa perlu kita diminta kalau seandainya memang dibutuhkan. Misalkan ada dua orang yang sedang berselisih, salah satunya mengingkari dan kita tahu kita bersaksi dialah yang salah. Baik. Tetapi kalau seandainya perkara-perkara tadi tidak penting, maka janganlah kita menjadi seorang saksi tanpa diminta. Nggak diminta ikut-ikutan ini termasuk ya salah satu ya perkara yang bisa menghilangkan etika atau wibawa seseorang. Nggak diminta ikut-ikutan misalkan. Nah, ini termasuk salah satu adab yang mamnu dalam syariat ini. Yang dilarang dalam syariat. Ikut campur dalam urusan seseorang. Maka di sini para ulama mengatakan Janganlah kalian menjadi orang yang ketiga. Jangan sampai menjadi orang yang ketiga. Karena orang yang ketiga itu biasanya akan menambah jelek ya masalah yang terjadi antara dua orang. Ini kalau orang ketiganya adalah orang-orang yang nam tidak mengetahui din dan tidak disuruh untuk memutuskan di antara keduanya. Kemudian yang keempat istihbabu ta'kidil fatwa al-muhimah bil qasam dicintai, menguatkan fatwanya yang penting dengan sumpah demi Allah. Ya, perkara ini haram. Demi Allah perkara ini ya halal. Demi Allah perkara ini jais. Boleh. Kalau itu perkara-perkara yang penting demi untuk menguatkan dan meyakinkan bagi orang yang diberikan fatwa tersebut. Munasabatul athari bab. Kesesuaian antara asar dengan bab haitsu dallal atharu ala kufri itu qadar. Di mana asar ini menunjukkan tentang kafirnya orang yang mengingkari takdir. Pas hadisnya tentang itu, asarnya babnya juga pas. Ini nikmatul dalil wa nikmatul madlul. Pas dalilnya, pas yang dipakai untuk dalil. Ya. Ucapannya dengan dalilnya cocok. Jangan sampai berhujah tapi dalilnya eh, ucapan yang salah tetapi apa dalilnya betul kalimatul haq urida bihi kufrun atau urida bihi batil kalimatnya benar tapi diinginkan kebatilan nah, di antaranya siapa ucapan orang-orang orang-orang khawarij Ya innal hukmu ila lillah, semuanya tidak ada hukum kecuali Allah. Al-Qur'an yang dipakai, dalilnya betul, tetapi dia pakai untuk kebatilan. Munasabatul athar li tauhid haitsu dalal athar. Bagaimana bab ini sesuai dengan tauhid? Kenapa dimasukkan dalam tauhid? Haitsu dalal atharu ala kufri man karol qadar. Wa dzalika li anna inkarul qadari syirkun ma'allahi fir rububiyyah. Athar ini menunjukkan bahwasannya kafirnya seseorang yang mengingkari takdir. Di mana hal itu hal itu karena mengingkari takdir merupakan syirik bersama Allah dalam rububiyahnya seakan-akan Allah tidak mampu apa-apa Allah tidak mampu melakukan apa? Sesuatu apapun. Padahal keputusan, kehendak itu semuanya lah rububiyahnya Allah, hak ciptanya Allah. Kalau dia mengingkari ini semuanya, berarti dia seakan-akan menisbahkan suatu perbuatan muncul dari selain Allah dan dia seakan-akan menyekutukan di sana sesuatu yang bisa berbuat berkehendak selain dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kalau seandainya seorang mengingkari takdir seperti siapa? Qadariyah. Qadariyah ini lebih jelek dari Majusi. Ya, kalau Majusi hanya mengaku ada dua Tuhan, Tuhan gelap dan Tuhan terang, bisa menciptakan gelap dan menciptakan terang, menciptakan kebaikan dan menciptakan apa namanya? E, keburukan. Kalau Qadariyah punya ribuan Tuhan. Setiap orang bisa melakukan sendiri-sendiri ya tanpa diketahui oleh Allah SWT. Semua orang bisa menciptakan perbuatannya sendiri sendiri. Lebih jelek dari siapa? Majusi. Ini orang-orang yang mengingkari takdir. Wallahu taala alam